الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد para الأبناء والبنات آباء والأمهات أعزكم الله Sudah tersampai tadi pembahasan sesen yang kedua yaitu Muqaddimah perkataan Imam Ahmad di dalam kodima kitab beliau yaitu Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah atau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wal Zanadiqah Ini mukadimah ini dinukil oleh para ulama sampai hari ini, hari ini ke berbagai kita kitab mereka. Tadi kita telah sampai kepada perkataan beliau kata Imam Ahmad. Ya. Wa aqbaha arafun na'ara atharun nasi alaihim. Dan langkah. jeleknya, sangat jeleknya. Ya. Asar pengaruh atau tindak dan tingkah laku manusia atas ulama tersebut artinya celah-celahan mereka kepada para ulama ulama dan kemudian beliau jelaskan di sini yang fauna an kitabillahi tahrif al-ghalib wa jihal al-muqihid wa ta'wil al-jahilin merupakan suatu riwayat hadis daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita yaitu tentang hadis. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfawna anhu tahrif al-ghalin wa tihala mubtilin wa ta'wil jahilin ilmu ini ilmu kitab dan sunnah ilmu kitab dan sunnah. Ilmu kitab dan sunnah ini dipikul dan diemban oleh setiap generasi ke generasi oleh para ulama-ulama yang sikoh, yang udul, ulama-ulama yang terpercaya ya ilmu ini ilmu kitab dan sunnah ini ala fahmi salam, walhamdulillah dari generasi ke generasi itu selalu diempat dan dipikul dan dibawa oleh ulama-ulama yang terpercaya ulama-ulama yang adil dan ulama-ulama yang fiqh lihat saja Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat, para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para atba'u tabi'in, atba'u tabi'in kepada generasi setelah itu. Rata-rata al-ulama, al-amilin, dan ulama-ulama yang fiqah dari kalangan para muhadithin Ta'ifatul Mansurah ya halul hadith, ya salafiyun al sunnah wal jamaah dan itu berkesunnah dia. Ya, alul ya, azhar itu selalu demikian. Alhamdulillah. Ya mereka yang memikulnya, mereka yang membawa dan tugas mereka di dalam mengemban ilmu dan din tersebut adalah ya fauna. anhu tahrif al -ghali. mereka akan menafikan. Ya, akan menghindarkan. Akan menjauhkan. Dan akan mengingkari ya, perubahan-perubahan daripada orang-orang yang zalim, yang ulu dari kalangan ahli bidah. Dan hadis ini para jemaah rahimakumullah. Yang baik. Ya, diriwayatkan oleh sekelompok para sahabat Nabi SAW روى هذا الحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ya ولهذا ولهذا الحديث طرق كثيرة hadis ini diwakilkan sekelompok para sahabat Nabi SAW dan memiliki jalan-jalan yang banyak oh hadithun hasan hadisnya hasan dita'adudi turukihi karena jalannya datang dari berbagai jalan. Nah, Syalbani menghasankan dari situ. Syalbani rahmahullah ta'ala menghasankan hadis ini. Berkata Al-Allama Ibrahim Al-Wazir. Ya, bahwa hadis mas'urun sahahu Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Wazir. Maka pada kita bahwasanya hadis ini hadis yang mas'ur. disahihkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Waruya an Ahmad an qal diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan bahwa hadith sahih. Kata Imam Ahmad ini hadis yang sahih. zaidun Zaiduddin untuk kita bilang ilal lil Khalal. Khalal adalah murid daripada Imam Ahmad. An Ahmad daripada Imam Ahmad. Ya, suila anhu ditanya Imam Ahmad tentang hadis ini faqila. Lalu dikatakan oleh Imam Ahmad, "Ka'annahu kalamun mawdu'." Soalnya perkataan yang mawdu', perkataan yang tidak sahih. Palsu. La kata Imam Ahmad, huwa sahihun. Ini adalah sahih. Faqila lahu, ini sami'ta?" Kita oleh Imam Ahmad dari siapa kamu mendengarkan hadis ini? Faqala min ghairi wa wahidin bukan dari satu orang ulama saja. Banyak didengar oleh beliau daripada guru-guru beliau sebelumnya. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Awasim Al-Khawasim Al-Mubazir di satu ulama tiga selawat. Wa dzakara al-'Allamah Ibnu Qayyim turuq al-hadis bi mifahid al-sa'adah Imam Qayyim menjelaskan jalan-jalan daripada hadis ini di dalam kitab beliau Miftahud Dari Sa'adah. Kita tuh dua jilid. Ya. Kemudian ada beliau di halaman 163 sampai 164. Ya. Wajazam al-Hafidh al-Allai di anna al-hadith hasan undur hitbah. Imam ya al-Allai al-Hafidh mengatakan bahwasanya hadis dari Hasan dia ada kitab al-Hitbah di halaman 71. Wal maksud biha adalah hadis. Yang dimaksud dengan hadis ini. Kata beliau adalah anna ilmal kitab wa sunnah yahmiluhu min kulli qarnin yakhlifu salaf uduluhu ay thiqatuhu yani man kana adlan sahibat taqwa wa diyanah nafina anhu ay taribina an hadha al-ilma an hadha al-ilmi تحريف الغالين أي المبتدعة الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المراد فينحرفون عنه أن فينحرفون عن جهته Ini maksud dengan hadis ini bahwasanya adalah Alkitab dan Sunnah. Ilmu kitab dan sunnah. Ilmu kitab dan sunnah ini diemban, dipikul dan dibawa di setiap kurun setiap generasi daripada daripada kaum salaf sahabat ke tabi'in atau tabi'in dan para itu salaf setelah zaman beliau sampai ke zaman Imam Ahmad dan terus bergulir sampai pada Syekhul Islam Ibnu sampai pada Imam Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai hari ini. Dari ilmu ini dipikul, dibawa, diemban, diamanahkan oleh generasi-generasi yang amanah, yang tekoh, yang adil, ya. Dan mereka-mereka inilah yang dikatakan ulama-ulama yang adil atau tekoh, yakni mereka adalah adlan, dia ya, adil. Yang mengikuti ilmu tersebut. Dan sahibut taqwa, jadi orang yang taqi, takwa kepada Allah Azza wa dan orang yang dianah, tadayyun, Artinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdidin yang benar. Akidah yang benar. Manhaj yang benar. Ya. Dan mereka adalah nazina, Menafikan, memingkari, menjauhkan, menolak. Ya. Anhadal ilma. Anhadal ilmi. Daripada ilmu ini. Ya. Tahrif al Yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim yang zalim ini dikatakan adalah mubtadi'ah. Ya, orang-orang ahli bidah. Yang di mana mereka-mereka ini melewati dan melampaui batasan dan ketentuan. Ya, melewati batasan-batasan dan ketentuan, batasan-batasan dan ketentuan daripada Alkitab dan Sunnah dilewati oleh mereka. Itu dikatakan zalim, ulu, tajawuzul had, melewati batasan yang dibatasi oleh Allah Azza wa Itu dikatakan ghalib. Ya, ahlu bidah. Kemudian ya, wasihala memutirin. Ay iddia'at al-iddia'at al kalibah wa ta'wil al jahili Mereka juga ulama tadi peranat di samping menolak apapun bentuk perilaku-perilaku daripada ahli bidah terhadap Alkitab dan Sunnah itu dibela oleh mereka, dihindarkan, dijauhkan, dan dibersihkan. Dan kedua juga kata beliau di sini adalah wajhal al mubtilin. Wajhal al mubtilin artinya ay al iddiaat al kalibah. Mereka juga mengingkari, menjauhkan, membersihkan Alkitab dan Sunnah tersebut daripada ya idiaat dakwaan-dakwaan yang dusta wa ta'wil jahilin Eh, ta'wil jahalah ba'dul quran wa sunnah ila sabi sawab. Dan kemudian juga ta'wil, penafsiran-penafsiran orang-orang yang bodoh terhadap apa yang dimaksud daripada Alkitab dan Sunnah tersebut dan mereka menafsirkannya dengan kebodohan dan tidak ada ilmu dan ini yang mengantisipasinya dan yang mengayominya dan yang membersihkannya dan yang menjauhkan dan melindungi umat dari pemahaman yang salah tersebut adalah para ulama tadi. Ulama-ulama yang fi, yang fikoh tadi. Ini bilqaf ya, Jadi ya, di jilid 1 halaman 508 lima Qala Kalau imam An-Nawawi, Hafiz An-Nawawi mengatakan. Hafiz An-Nawawi mengatakan ya, wa fi hadzal akhir, wa fi hadits al-akhar. Hadis yang lain. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغال وانتحال المثيرين وتعويل الجاهلين وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم. Ini adalah merupakan kabar daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ilmu kitab dan sunnah lebih baik ilmu kitab dan sunnah pasti dan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu yang bisa ada yang sanggup untuk mengadakan perubahan, pemalingan makna, merancukan makna, merusak makna. Ada orang-orang dan ulama-ulama yang tekoh, yang terpercaya, yang Allah bangkitkan mereka untuk membela Alkitab dan Sunnah tersebut. Maksudnya Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. wa Sunnah juga demikian. Kami itu? Kalau kita lihat di hari ini, siapa yang paling terdepan? Yang menghadapi hal bidah. Kalau bukan ulama. Hmm. Yang paling terdepan menghadapi hal bidah. Hah? Siapa dia? Ulama? Ulama. Mereka yang paham. Mereka menjelaskan kepada kita tentang masalah hizbiyah, masalah fitnah, masalah apapun yang terjadi dalam tubuh umat Islam secara umum dan dalam tubuh salafiyin secara khusus. Mereka yang paham. Paham ya? itu? Nah, kemudian ada beliau di sini selanjutnya, Nabi mengatakan, ini merupakan kabar kepada Nabi SAW bahwa ilmu ini dijaga oleh Allah Azza wa Jal, wa hafizahu, ya, kemudian wa adalatu wa anna Allah Ta'ala yuwafiku. Yuwafiku lau bi kulli asrin khalafan minal udum. Di Allah Subhanahu wa taala menjaga melihara agama ini dengan Allah membangkitkan para ulama yang sangat tekoh, adil, terpercaya, menukil, menyampaikan dan mengajarkan ilmu kitab dan sunnah ini diberi topik mereka oleh Allah Azza wa di setiap zaman adalah para penggantinya, para regenerasinya adalah ulama-ulama yang tekoh ulama-ulama yang adil, ulama-ulama yang terpercaya. Alhamdulillah nanti dari ini. Hari ini sampai hari ini sudah kita. Ya, pada Allah, Alhamdulillah ada terus, nggak ada yang putus. Ya, nggak ada yang bu, yang putus. Ya, kita lanjutkan kita kembali, Itu salah sedikit daripada bahasan tadi. Kita lanjutkan. Lalu kata beliau, ya, alladzina aqadu alwiyatul bid'ah. Di mana para alubida tadi? Alubida, alubida, ya, alulawa. mereka-mereka inilah yang mencanangkan dan menegakkan bendera-bendera bid'ah. Hmm. Wa atlaqu ananal fitnah. Dan mereka lah yang menyebarkan dan melepaskan ya ikatan fitnah artinya fatan ya Ahlul fitnah dan ahlul bidah. Ahlul fitnah, ahlul hawa, ahlul bidah. Dan kemudian mereka itu adalah kaum mukhtalifuna fil kitab. Mereka berselisih di dalam memahami Alkitab. Ahlul bidah demikian. Berselisih dalam memahami Alkitab. Kenapa? Pemahaman mereka bukan fahmus salam. Ingat. Ingat ini. Perbedaan yang juga yang sangat signifikan di antara dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ahlu sunnah wal jamaah dengan dakwah yang lain yang ada di dunia di alam di hari ini adalah dari sisi fahmus salaf tadi. Fahmus sahabat. Pemahaman salaf dan pemahaman sahabat tadi. Perbedaan yang sangat jelas. Sangat jeli. Ya, dari pemahaman itu nampak nanti ini salam atau bukan salam. Ini ala sunnah atau bukan ala sunnah. Dari pemahaman. Bukan dari sekadar Alkitab dan Sunnah saja, enggak. Alkitab dan Sunnah soalnya ini ah. Sebelumnya mengatakan Alkitab dan Sunnah seluruh firqah apapun. Baik. Seluruh firqah apapun dan kelompok apapun dan dakwah apapun dan golongan apapun. Mereka akan mengatakan pada Alkitab dan Sunnah. Kami mengajak pada Alkitab dan Sunnah. Kami kembali pada Alkitab dan Sunnah. Kami menyuruh pada Alkitab dan Sunnah. Seluruh itu. Tetapi ada pertanyaan Alkitab dan Sunnah ala fahmi man. Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Ini yang penting itu. Alkitab dan Sunnah ala fahmi man. Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman pribadi dia, kiai dia, tuan gurunya, syekhnya, atau kelompoknya, atau golongannya, atau partainya, atau organisasinya, enggak. Oh, itu Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf ya Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf itu dia di situ nampak tadi perbeda perbedaannya orang punya maklum sama aja orang tidak ada orang yang mengingkari dia kembali pada Alkitab dan Sunnah tetapi pemahaman kita balik pada tablik atau tablik pengakuan sunnah, atau sufi pengakuan sunnah dia bilang, kata hizbi apapun dia. Quran dan sunnah. Tapi pemahaman siapa? Pemahaman sunnah pemahaman pendirinya. Ah, NI pemahaman pendiri NI. Tablik pemahaman tablik. Kalau muslim, kalau muslim ini mustahrir, mustahrir. MI, MI dan sebagainya, pemahaman MI, kabasir dan sebagainya, dan seterusnya. Al-Qaeda, Al-Qaeda. Jadi Alkitab dan Sunnah. Kalau diserahkan pemahaman kepada siapa pun rahmatullah, seluruh kita memiliki pemahaman yang berbeda. Tapi kalau disatukan, sebagaimana penjelasan Imam Al-Albani dan perkara ini pada ada beberapa orang beliau mengatakan ala pahmiman. Alkitab dan sunnah pemahaman siapa? Pemahaman sah, salah pemahaman sahabat. Ini yang paling selamat dan yang paling benar dan paling jauh dan terhindar daripada berbagai macam fitnah. Paham itu? Lanjutan. Lalu kata beliau, ya, Wahum mukhtalif wahum mukhtalifuna al kitab, mukhalifuna al kitab, mereka menyisi al kitab. Muttafiquna ala atau kitab. Mereka juga sepakat untuk menyelisihi meninggalkan Alkitab tersebut. Lalu bidah, lalu bidah pada rahmatullah dia punya dalil kan? Lalu bidah dia punya dalil. Hatta kaum musyrikin, munafikin, seluruhnya punya dalil. Tapi mereka punya dalil. Tapi dalil menurut pemahaman siapa itu dia. Mereka punya dalil. Dalil mereka kita bersunnah juga. Tapi pemahaman siapa itu yang nampak nanti. Paham itu? Ya kuruna Allah wa billah wa bi kitabillah bi ilm. Dan mereka berfatwa tentang Allah ya tentang ya Alkitab dan Sunnah tanpa ilmu. Oleh tanpa ilmu Ilmu. Yatakallamun bimutasabih minal kalam. Mereka berbicara dengan ayat mutasyabihat. ayat-ayat yang memiliki makna yang beragam. Ya, bisa penafsirannya begini, bisa penafsirannya begini. Tapi kalau dikembalikan kepada ayat muhkamat, ya kan jelas maknanya. Ayat asma'ul sifat dan sebagainya. Nah, kemudian juga wa yakhda'una juhalan nas bima yulamisuna alaihim. Dan kemudian mereka menipu manusia-manusia dengan talbisat, penggaburan penggaburan penyamaran-penyamaran daripada mereka. Wa na'udzu kita min fitanil mudillin. Nah kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah orang-orang yang menyesatkan. saya siapa? Kalau alubi, alubi dah tersebut. Pada rahmat Allah. Sekarang kita dijelaskan sedikit oleh beliau kepada kita manzilatul ulama. Kalian manzilatul ulama, kedudukan ulama. Sudah Orasi dan konotasinya Allah terhadap apa yang kita bahas dalam berbagai atau majelis ini tentang masalah ya terlibat atau ribat umat dengan ulama ulamanya. Qala tabaraka wa ta'ala Allah anna la ilaha illallah la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qist. Ya la ilaha illahu al azizul hakim. Qala tabaraka wa ta'ala ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى إلى الرسول إلى وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يثبتون منه يثبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وفي القرآن الكريم وفي القرآن الكثير من الآيات التي تدل على منزلة العلماء والمتعمل لهذه الآيات ثلاثة يجد أنها جوز الثناء على كله الثناء كله إيه هذا رجعه baik Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kita kedudukan dan posisi ulama dari kalangan umat ini. Tabaraka wa ta'ala mengatakan syahid Allah. Allah bersaksi. Hah? Saksi siapa yang lebih tinggi daripada saksi Allah Azza wa ada? Khalik. Khalik Allah Azza wa bersaksi. Ya, syahidah bersumpah. Bersaksi bersumpah. Annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali dia. Tidak ada yang berhak kita ibadati kecuali dia. Allah Taala. wa ta'ala. Begitu. Kemudian persaksian Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwasanya zat yang paling berhak untuk diibadati adalah dia itu disaksikan juga wal malaikat disaksikan juga oleh para malaikat malaikat Allah azza wajalla Para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersaksi kedua demikian. Bang lihat. Dan kemudian setelah itu adalah waulul ilmi qa'iman bil qisth. Persaksian ketiga adalah ulul ilmi. Persaksian para ulama. Ulama juga bersaksi ya, setelah persaksian para malaikat bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah zat yang paling berhak dan wajib untuk diibadati. Maka bersaksikan dengan keadilan, ya, dengan kebenaran, dengan hak. Dan mereka bersaksi bahwasanya La ilaha illahu tidak ada yang berhak ibadah kecuali dia dan dia adalah Al-Azizul Haki. Dia adalah Aziz Hakim. Jadi, Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan kepada kita, "Wa ma qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan nah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad kecuali rijalan nuhi ilaihi. Rijalan eh, para anbiya dan para rasul. Diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para anbiya dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dalam rangka mendakwakan dakwah tauhid. Para anbiya dan para rasul dakwah mereka dakwah tauhid dakwah mengajak umat untuk beribadah kepada Allah saja dakwah tauhid eh dakwah ibadah ifradullah bil ibadah mengesahkan Allah di dalam peribadatan hanya semata-mata kepada Allah itu dakwah para pihak perusuh tidak ada perbedaan ya tidak ada kita baca sejarah dakwah para biar para di berbagai kitab dikarang oleh para ulama. Apakah manhajul abdi abdi dakwah Allah dikarang oleh orang tua kita, Syekh Syekhuna Rabi'ah dan lainnya. Itu mengatakan dakwah tauhid. Tauhid wal ibadah. Tauhid merupakan ibadah ibadah. Itu dakwah para biar. Ya, kita sering dengarkan ya, kata para masyayikh para ulama kita Allah Azza Jalla mengatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an Allah wa yatanibut tawagut. Itu seluruh perambia. Tidak ada yang berbeda dalam mereka dalam masalah tauhid. Para para rasul, para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, para ulama salaf sampai ke zaman dari kita ini. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Daun tauhid. Alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillah ya nikmat Allah azza wajalla kepada kita sampai hari ini kita merasakan dan kita ini juga adalah merupakan apa dia sabarat merupakan buah hasil daripada dakwah aimmatus salam ya yang di abad-abad sebelum ini adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang di ya kenal di dunia dan lisan-lisan ahlu bidah lisan-lisan lidah-lidah para bidah dan orang anti tapi kepada dakwah salafiyah dengan penamaan wahabiyah. Penamaan yang zauran, penamaan yang bentuk kedustaan. Ya, namakan wahabi, wahabiyah atau salafiyah, wahabiyah. Karena apa salafi, wahabi salafi itu juga dia. Dakwah yang dibawa oleh Imam Muhammad itu juga dia. Dakwah salafiyah, salafiyah, wahabiyah sama itu dia. Tapi kadang mereka membentuk celaan dalam rangka terfirun nas dalam rangka untuk menjauhkan manusia dan menghindarkan manusia daripada dakwah tersebut nah, mereka kemakan bergelar wahabiyah wahabiyah wahabiyah jadi rahmatullah yang keseluruhan itu datang daripada kerajaan Turki Utsmani Tebek datang fitnah demikian itu dari kerajaan Daulah Turki Utsmaniyah Turki ya dan dikenal di kalangan orang di ikhwan muslimin sebagai khilafah Uthmaniyah. Itu bukan khilafah. Negara Turki Uthmani itu bukan khilafah Islamiyah. Itu adalah negara Islamiyah, bukan sistem kekhilafahan. Tapi negara yang penuh dengan kesyirikan, bidah khurafat dan tahyul dan penduk apa namanya bidah dan sufi Raja-rajanya sufi misalnya. Kubur, kira-kira saja. Ya, Ayah Sofia. di pagi ada kuburan. Hmm. Paham itu? Lanjutan. Lalu, ya, tak pernah biar tadi. Pernah tahu? Tauhid. Allah Azza wa mengatakan, tidak akan mengutus sebarang engkau kecuali rijal. Terambil ada para rasul. hai ilaihim. Kalau wahyukan kepada mereka. Wahyu Allah Azza wa kepada mereka adalah kalimat tauhid. Kalimat la la ilaha illallah fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak mengilmui tidak mengetahuinya. Dan ahli ilmu di sini siapa dia? Para para ulama di sini baik. Jangan Ya, para ulama. ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf" Apabila datang kepada mereka, kepada kita kaum muslimin, datang kepada kita ini perkara-perkara dan hal-hal yang berhubungan tentang situasi kondisi, berhubungan tentang masalah keamanan, berhubungan tentang masalah rasa takut, artinya keadaan. Datang berita pada kita. Agak bihi. Kemudian disebarkan oleh mereka hoax. Sebarkan seluruh dunia banyak Allah. Padahal berita yang demikian itu, ya, walau ratuhu, kalau mereka kembalikan berita itu kepada Rasul di zamannya, wa ulul amri minhum dan kepada para ulama yang hidup pada masa itu, para pemimpin, ya, la'alimahulladina dan akan mengilmui dan akan memahami orang-orang yang bisa mengambil konklusi, mengambil natijah kesimpulan daripada berita tersebut. Mereka bisa melihat. Mereka bisa membaca. Siapa itu? Para ulama. Ulil amri itu adalah para ulama. Para pemimpin, para ulama. Ya. Mereka yang bisa membaca situasi dan kondisi para ulama Allah memahami situasi dan kondisi tersebut dengan ilmu yang mereka miliki dan sering kita dengarkan. Dari para, para ulama, para ulama Allah mengenal dan mengetahui fitnah itu sebelum datang. Sebelum datang, fitnah itu sudah terbaca dan sudah tercium oleh mereka di dalam fitnah. Begitu ulama. Oleh saya ucapkan jelaskan, ya bahwasanya para ulama mengerti dan memahami fitnah tersebut sebelum muncul, sebelum datang. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kapan kita mau tahu itu fitnah? Setelah berlalu fitnah tersebut, setelah pergi, setelah berlalu, setelah merusak tatanan kehidupan kaum muslimin dan salafiyin rahmatullah pergi dia hilang fitnah tersebut baru seluruh kita akan mengatakan oh iya ya fitnah wah ada yang kata-kata apa dia oh iya ya fitnah rupanya oh iya fitnah rupanya itu yang bisa kita itu yang bisa bisa kita lebih sering ya tidak bisa kita mencerna memahaminya Jadi para ulama dan mereka mencerna memahami itu dengan ilmu Fitrah apa rahmat Allah terjadi di tubuh kita. Terdakwa salafiyah. Hah? Fitrah ayat turun. Yang diperoleh oleh Rahman Dokhali di tahun 90-an. Ya. Sebelum peristiwa Perang Teluk. Allah. Fitrah Salman Auda CS. Fitrah Khawari. Fitnah Firqah. Dan kelompok apapun. Itu ulama yang mengerti. Dan ulama yang didulukan ke depan. Bukan kita. Apa itu? Bukan kita kita. kalau lihat saja situasi yang modelnya simpel. Tetapi itu pelajaran Allah, pelajaran yang sangat berharga ya dan sangat tepat. Ya, dan sangat benar tuntunan yang betul-betul rabbani terhadap para penuntut ilmu kaum muslimin dan salafiyin secara khusus yaitu kejadian kejadian ya kejadian yang terjadi Ya. Di zaman ada ada Ya, Lanjut. Muslim rahmatullah. Ya. Dijelaskan dalam kitab pada libur Nabar siasa. Ya. Di halaman 193 kata beliau Rawat ini. qala Imam Ad-Darimi dalam sunan yang menjelaskan kepada kita Akhbarana Al-Hakam Ibnu Barak telah mengkhabarkan kepada kami di sini baik. Al-Hakam Ibnu Barak qala akhbarana Amr Ibn Yahya kemudian telah menyampaikan kepada kami Amr Ibn Yahya qala sami'atu abi yuhadditsu an nabi kemudian Amr Ibn Yahya mengatakan saya telah mendengar bapak saya meriwayatkan daripada bapak ini riwayat daripada anak bapak kakek untuk riwayat daripada anak bapak kakek. Qal berkata kakek kuna nabi salaba bi Abdullah bin Mas'udin qabla salatil ghadat. Kata bapak kakek Kami duduk ya di pintu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi kita Muhammad SAW di negeri Basrah. Kufah. Pasrah Baghdad. Duduk dekat pintu beliau sebelum sholat subuh. Artinya murid-murid Ibnu Mas'ud ini datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum sholat subuh duduk di depan pintu beliau menunggu beliau untuk keluar rumah pergi salat subuh berjamaah bersama. Kalau pergi sholat subuh bersama untuk masyarakat sholat berjamaah berjamaah. Ibu masuk masih dalam. Muridnya menunggu depan pintu. Faidah kharaja Saya nama ilal masjid. Kalau ibu masuk keluar, keluar ibu masuk, Kami berangkat bersama dia ke masjid. Pergi ke masjid, jalan bersama ke masjid. raja anak Abu Musa al shaari tiba tiba, langsung baik, Ya, datang ke tempat kami, datang murid-murid beliau, Abu Musa al-Ash'ari. Datang ke tempat kami, ke majelis kami tadi, menunggu ibu Mas'ud tadi, Abu Musa al-Ash'ari. Dua sahabat. Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Kedua para sahabat. Paham itu? Kedua-duanya ulama. Abu Musa punya suara yang sangat indah, Dan kira yang sangat indah sampai sampai ini. Malaikat saja senang mendengar bacaan. Ibnu Mas'ud juga mempunyai sanak kiroah, punya bacaan kiroah dan sebagainya. Artinya bacaan Allah sahabat Nabi SAW yang paling mirip ya dengan Nabi SAW dari sisi sikap, adat, etika dan sebagainya. Paling mirip sah sunnah, amalan sunnah. Paham itu? Abu salah al maka bakal Abu Musa al ketika datang ke majelis kami, waktu Ibn Mas'ud, dia mengatakan, "Akhraja ilaika ma Abu rahman Ba'adu. Hmm. Sudahkah keluarkah? Sudah keluarkah Abu rahman, Abu rahman adalah merupakan kunyah Ibn Mas'ud. Sudah keluarkah Abu rahman kepada kalian? Artinya, dia nanya kepada murid yang nunggu tadi, "Sudah keluarkah Ibn Mas'ud?" Kulna la. Kata muridnya belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Kemudian Abu Musa duduk bersama kami. Duduk Abu Musa bersama kami sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Nah, paham itu? Kemudian falamma kharaja ya kumna ilai jami'an Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya, pintu rumahnya, kata Bawah tadi, kami berdiri menentang beliau seluruhnya. Termasuk Abu Musa al-Sya'ari tadi. Faqala Abu Musa al-Sya'ari. Berkata Abu Musa al-Sya'ari. baik. Abu Musa al-Sya'ari menanyakan, mengatakan, Ya Abu Abdurrahman, Wahai Abu Abdurrahman, artinya Mas'ud, wahai Abu Mas'ud. Inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuhu. Kata dia, saya melihat di masjid barusan. Artinya, Abu Musa al-Asy'ari sebelum sampai ke rumah Abdullah bin Mas'ud di depan pintunya, dia singgah di masjid dan dia lihat di masjid perkara-perkara yang dia ingkari. Artinya suatu kemungkaran. Itu kemungkar, kemungkaran. Tapi tidak langsung diingkari beliau. tidak langsung beliau ambil tindakan pada masa itu. Lalu kata beliau, Walam ara walhamdulillah ila khaira. Dan saya tidaklah melihat kecuali sebenarnya itu adalah merupakan bentuk kebajikan. Untuk wajib, kebajikan. Qala fama huwa. Kata Ibu Mas'ud, apa yang kamu lihat itu? Apa yang sudah kamu lihat itu apa? Fakal Abu Musa mengatakan in ista fasatara. Kalau seandainya kamu hidup menjelang tidak sampai ke masjid, kamu akan lihat perkara itu yang telah bin Mas'ud kata dia. Qala ya ra'aitu fil masjid qauman Dulu julusan. Kata ya Abu Musa al syari saya melihat dan sini saya melihat di masjid, di masjid saya lihat kauman manhelako, kaum kaum muslimin dalam keadaan helako dalam keadaan membuat halko-halko. kalau halko kan lima orang sepuluh orang ah kalau kalian tablik nah kan? tablik duduk lima orang enam kan, atau halko satu ini itu juga satu dua ada berapa halko. Terjong. Jurusan ya? mereka halqa-halqa yang duduk yang tadiruna salah. Mereka buat halqa-halqa itu duduk sambil menunggu sholat. Sambil menunggu apa? So, sholat. Wa fi kulli halqatin rajulun dan di setiap halqah tadi, setiap majelis tadi, itu ada rajul, ada musyrik, ada pemimpinnya, ada satu ustadz yang dituakan. Di sini baik. Ada satu ustadz yang dituakan. Kata beliau, wa fi aidihim hasad. Dan di tangan masing-masing peserta halqah itu ada hasad di sini. Ada ha? hasad, ada batu kerekel-kerekel yang kecil ini. Hasan itu sebesar ini. Ya, untuk melempar jamar ke bawah itu dia katakan hasan. Perjemaran, tidak haji. Berbentuk kerekel sebesar ini. Ada tangan mereka. Ya, fayakul. Kemudian setiap muslim tadi, setiap muslim tadi, ha, setiap pemimpin tadi, setiap ustadznya tadi, mengatakan kepada bawahan itu kepada yang kurang alkohol itu kata dia kebiru mi'atan takbirlah kalian seratus kali baca takbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar seratus kali dengan menggunakan hasad tadi satu tadi tuan satu satu Allah Akbar satu Allah Akbar Allah Akbar Paham itu? Ya, Kemudian selesai itu, ini niatan. Kabiruna, kata mereka takbir satu kali. Bayakul, kemudian setelah itu, halilu mi'atan. Ah, kata musik tadi, sekarang setelah takbir, kalian baca la ilaha illallah seratus kali. Dengan cara tadi juga. Ah, nami mi'atan. Mereka baca la ilaha illallah seratus kali. Kemudian selesai. wayakul. berkata lagi kepada muslim itu. Sabbihu mi'atan, bertasbihlah dengan mengucapkan subhanallah. Seratus kali juga. Fa yusabbihu mi'atan. Kemudian mereka bertasbih. Seratus kali juga. Ucap takbir seratus kali. La ilallah seratus kali. Subhanallah seratus kali. Dengan menggunakan hasad tadi. Batu-batu tadi. Menghitung dengan batu. Paham itu? Ya, itu? Sekarang kita lihat itu sudah dijalin oleh mereka menjadi tas tasbih. Dijalin oleh kaum muslimin di hari ini menjadi tasbih. Dan tasbih ini juga punya beragam warna besar kecil. Ah, ada semacam tinju ini ada kan? Ada kan? Saya pernah lihat. Saya pernah lihat tasbih semacam tinju ini ada saya. Saya lihat, saya lihat kalau ada saya itu pernah saya bicara. Kayaknya mah, tidak tahu kita bagaimana pakai. Hmm? Semacam tinju ini tasbih orang pakai. Rahmatullah ngangkatnya susah. Ya, ada. Nah, setelah itu, kalau Ibnu Mas'ud menanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, "Kemana kunta lahu?" Hmm. Apa yang kamu katakan kepada mereka? Artinya, apa yang kamu ucapkan kepada mereka? Apa pengingkaran kamu kepada mereka itu apa? Kala Abu Musa mengatakan, makul tolong syai'an intidara ra'i. Saya tidak mengatakan kepada mereka sedikit pun. Saya tidak mengatakan sedikit. Dalam rangka apa? Saya menunggu pendapat dan pandangan kamu. Ya. yang nanti ulama. Ya. Saya menunggu pendapat dan pandangan kamu. Maka saya tidak bicara. Padahal kalau kita lihat Abu Musa adalah alim. Ibu Mas'ud juga alim. Tapi Ibu Musa lebih mengutamakan pendapat dan pandangan dan jawaban daripada siapa? Ibu Mas. Ini adab yang diajarkan oleh para sahabat kepada muridnya dan muridnya kepada murid sampai hari. Oleh karena itu, Rahmatullah lihat Imam Abdullah bin Ya, Abdullah bin Imam besar, muhaddis, mujahid, ya, kaya raya, imam, muhaddis, kaya raya, Allah, hari ini berangkat jihad dengan pasukan para mujahidin, tahun depan pergi haji, tahun depan berangkat jihad, tahun depan pergi haji, itu kerjanya. Hmm imam. Ya, warisan dari yang sangat kaya pada dia. Ya, berangkat ke Mekah. Di sini baik. Berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, dia dapati majelis para Imam Sofyan bin Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i. Imam Sofyan bin Uyainah, itu kata Mekah nampak majlis ada dia, masuk ke majlis. Masuk ke majlis dia, duduk dia. Imam Sofyan bin Uyainah memberikan hadis catat oleh para muridnya yang di depan dia. Ah, selesai majlis. Selesai majlis Imam Sofyan bin Uyainah. Para murid nih, sahabat, para tolak berilmi itu mengetahui ini ada dua orang. Mereka mengetahui yang datang siapa? Abdullah Ibu Barak, Imam besar, muhaddis. Bahkan Imam Rahajar Hajar mengatakan jumi alau khisalul khair kullu. Ya, saking sulitnya para ulama memberikan pujian kepada dia, tidak bisa ditulis sendiri disimpulkan oleh mereka. Apa dia? Jumi alau khisalul khair kullu Dikumpulkan untuk Imam Abdullah bin Mubarak seluruh sifat-sifat kebajikan. Ah. Bagaimana? Pulang berapa? Ketika selesai majelis, para talabatul ilmi tadi mengatakan, Ya Pak Muhammad, Ya Pak Rahman. Ya Pak Rahman, kata mereka, hadithna. Ya Pak Rahman, tolong sampaikan kepada kami hadis. Sampaikan kepada kami hadis. Apa jawab beliau? Ah, kata dia, nuhina. Anda takallama inda akabirina kami dilarang berbicara di depan ulama orang-orang tua kami. Artinya, Imam Sofyan bin Uyainah lebih tua daripada beliau dan berilmu. Dan beliau hormati sebagai ulama besar dan ilmu Allah, Nggak mau dia belajar melang melang melangkahi imam tersebut. Nggak mau dia melangkahi. Nah, kita sekarang kan tidak. Kita lihat berapa banyak dia lihat pencerahmatullah. Para sahabat, para pemuda, para peneliti-peneliti ilmu yang baru muncul. Rahmatullah, Pak bicara jenggot bertumbuh. Ya kan? jenggot bertumbuh. Ini kerahan aja belum sempurna, Rahmatullah. Tapi sudah jadi syekh besar di Saudi Islam dia. Oleh sebab bahaya itu. Ilmu ini perlu proses dan masa. Ilmu perlu proses dan masa, perlu waktu. Pembimbingan ulama menuntut kita untuk maju ke depan. Ini rasa asal tampil aja gitu tapi itu yang makola ibu belajar kalau maafkan kita. Tuhan orang mau tahu ini. Nuhina anda lama inda kabirina. Kami dilarang berbicara di depan ulama-ulama tua kami. Nggak mau. Termasuk juga dari tadi. Ah, Abu Musa Al-Asari ketika ditanya oleh Imam Mas'ud, apa yang kamu lakukan kepada mereka-mereka itu? Kata dia, saya tidak mengatakan suatu apapun sedikit pun tidak. Dalam rangka apa? Menunggu pendapat dan pandangan engkau au intidara amri atau menunggu perintah kamu. Artinya Abu Musa sekarang menunggu bagaimana arahan daripada Ibnu Ibnu Mas'ud. Begitu subhanallah. Qala berkata Ibnu Mas'ud. amar amartahum ayahuddu sayyatihim wa dhamantum lahum alla yati'a min hasanatihim. Ya, kenapa kamu tidak memerintahkan kepada mereka-mereka yang di halqa-halqa tadi? Yang bertasbih, bertahmin, bertahlil kepada Allah Azza wa Jalla tadi. Kamu perintahkan, kenapa kamu tidak perintah kepada mereka untuk supaya mereka menghitung-hitung kejelekan-kejelekan yang pernah mereka lakukan dan kamu jamin bahwasanya kebajikan mereka tidak akan hilang sedikit pun. Kenapa kamu tidak perintah demikian? Itu kejelekannya. Kenapa kebajikan itu? Kebajikan kan tidak akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah waktu luar itu kejelekan mereka. Ah, rumah mawa. Kemudian bermaksud jalan. Jalan dari rumah. Wa nama ma'ahu hatta ada halqatan min tilkal hilaq. Kami jalan, Ibnu Mas'ud jalan akan kami ikuti dia. Sampai Ibnu Mas'ud di masjid tadi yang ada halqah-halqah tasbih tahlil, ah, tahmid, takbir, tahlil, dan tasbih tadi. Sampai situ. Sampai di sini. Di situ lima bilang kepada Allah Azza wa Jalla, faqala. masuk ke berkata kepada mereka, "Ma hadzal ladzi ya arakum tasna'un?" Apa-apaan yang kalian lakukan ini kata Ibu Mas'ud. Ah, Ibu Mas'ud menanya, apaan apa-apaan yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian perbuat ini? Hah? Bertasbih dengan menggunakan biji-bijian tadi. Bertahlil menggunakan bijian. Kemudian bertakbir, bertakbir menggunakan bijian tadi. Apa ini kata Ibn Mas'ud? Kalu yang hadir di halqah tadi mengatakan. Yang hadir di halqah tadi mengatakan. Ya Abu ya Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Hasan na'udu bi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini adalah biji-bijian krekel-krekel yang kami gunakan untuk menghitung jumlah takbir. Ya, takbir kami, jumlah tahlil la ilaha dan jumlah tasbih kami. Ini kami gunakan kan tadi. Kami menggunakan ini untuk menghitung ini. tapi itu. Qala Ibn Mas'ud mengatakan fa'uddu sayiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum Kata Ibn Mas'ud, Kalian hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Hitung kejelekan kalian. Hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Dan saya, kata Ibn Mas'ud, adalah penjamin kepada kalian. Bahwasanya yang namanya kebajikan kalian tidak akan hilang sedikit pun daripada Allah SWT. Kita sini pelajaran tadi adalah bahwasanya kita jangan mendahului ulama dalam berbagai hal dalam masalah ini. Jangan. Ya Dan ya, tidak berlagak kayak seorang alim juga yang banyak Ulama posisi jelas. Kita sebagai alim penuntut ini menuntut. Baik oh, dong. Yang kita peduli mereka. Dalam apapun dalam masalah ini. Ini tentu ulama dari dulu sahabat sudah mengajarkan demikian pada kita. Sekarang tinggal kita praktekkan aja. Jangan kita mendului ulama ini. Jangan semerahmat Allah. Kalau ulama perlu bicara, perlu mendului, perlu kembali sinyal, kita syukur dia masuk juga. Masalah kita rendah. Nah, kita mendului mereka dalam berbagai hal kadang-kadang yang akibatnya menimbulkan kericuhan di antara para sahabat. Bingung sahabat. Ini mana Ustaz? Mana Ustaz? Mana Ustaz? Mana Ustaz? Surah Allah. Kita ini mendidik orang untuk Bukan untuk bingung, tapi untuk jalan di atas ril yang hak. Bukan untuk bingung sendiri. yang jadi orang untuk bingung. Tapi jalan atas kebenaran. Pak orang yang dalam mensikapi perkara-perkara manhajiyah. Perkara-perkara orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang manhajnya dulu. Orang-orang yang gak jelas, yang masih nanonani, berahmatullah banget itu. Karena nanona, ya, yang masih kaleng-kaleng, apalah-apalah sebagainya perkara ulama-ulama yang jelas, yang wawah, yang nampak mana aja namanya pak. Ulama jelas sikapnya. Kita sikap sebagai ulama ini sekali sudah. Aman. Apa kita cari sikap sendiri? Apa kita memfarik pada kata para ulama anda? Jelas. Ulama jelas sendiri sudah kita diam. belum Mas'ud sama Musa asari Musa asari itu mulia. Dia Abdullah bin Mubarak. Baca Nah, kalau juga. Lalu kata mereka, Kata Ibu Masud kepada mereka tadi, itulah kejelekan-kejelekan kalian dan saya sebagai penjamin bahwasanya kebajikan kalian sedikit pun tidak akan hilang. wahai hakam ya Muhammad, ya ummat Muhammad. Ya, kecelakaan kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'a halakatukum. Alangkah cepatnya kebinasaan menemui kalian. Alangkah cepatnya kebinasaan, kecelakaan, kehancuran menemui kalian tersebut. Haulai sahabatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Masih banyak dan masih ada di depan kalian nih saya kata itu. Ibnu Mas masuk. Nih Abu Musa Al-Asy'ari. Ada lagi ada Malik. Banyak para sahabat banyak orang masih hidup pada masa itu. Nah, banyak masalah sahabat masih masih hidup. Kemudian kata beliau, wahadi dia buhulam tabla. Dan ini pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum rusak. Hah, belum hancur. Wa wa'aniyatuhu lam taqlab tuksar. Dan bejana-bejana yang beliau gunakan belum pecah dan belum hancur, belum ditelan oleh tanah. Walladhi nafsi biyadihi dan demi yang jiwa saya berada di tangannya. Kata Allah Azza wa Ya, demi yang jiwa saya berada di tangan tangan Allah Subhanahu wa taala ini sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. juga wasallam Allah sebagai bentuk itbat ya penetapan sifatuliyat lillahi jalla wa ala ya yaliku bi wa karami wa azamati itu penetapan tentang sifat Allah jalla wa ala sifatuliyat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya dan keagungannya. Laisa kami syai'un Allah senyum basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dan dia zat yang maha mendengar dan maha melihat dan maha mendengar. Mendengar ada maha melihat. Allah Azza wa sifatnya adalah sesuai dengan dirinya. saya bisa diterjemahkan dengan akal. Sifat lihat itu pasti. Ya, Allah berikan tangan. Tapi jangan kita cerna dengan akal kita bagaimana bentuknya. Allah yang tahu. Soal ya. Gaib yang jelas bagi kita adalah menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh ya Nabi kita Muhammad SAW para sahabat, para ulama salaf dahulu kita demikian. Tanpa kita mengingkarinya atau merubahnya, menafsirkannya orang lain atau memisah-pisahkan anda. Paham itu? Dan nah, kemudian kata Ibn Mas'ud, والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد الله عليه وسلم. Dan demikian jiwa saya berada di tangannya. Sesungguhnya kalian ya berada di atas din, di atas milah, di atas din, di atas milah, di atas agama, di atas ideologi, ah, di atas ibadah yang lebih benar daripada dinnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Hah? Artinya beliau mengingkari. Apakah amalan kalian yang kalian lakukan sekarang ini, ibadah yang kalian lakukan ini, lebih afdol daripada ibadah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ah, udah itu maknanya. Ya. Kemudian kata beliau, "Au muftatihu baba atau babi dhalalati." Atau kalian ini adalah orang-orang sebagai pembuka-pembuka pintu-pintu kesesatan. Hmm. kalian adalah manusia-manusia yang berada di atas din yang lebih afdal daripada din yang Muhammad SAW. atau kalian ini adalah sebagai pembuka-pembuka pintu kesesatan. Dan, Ketika ibu masuk bersuara demikian itu, Fadil makulah mengatakan kepada mereka, mereka menjawab, Wallahi ya Abu Rahman. Demi Allah ya Abu Rahman, ma aradna illa khaira. Ya Abu Rahman, kami tidak menginginkan daripada perbuatan kami ini kecuali kebajikan. Kami ingin baik. Kami ingin kebajikan. Rahmatullah. Kebidung? Jawabannya jelas. Kebidung kebajikan. Dijawab oleh Ibn Mas'ud. Jawaban beliau. Wa kam min muridin lil khairi lay yusibahu. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk berbuat kebajikan tetapi tidak tepat di dalam mengamalkan kebajikan itu. Hah? Kebajikan Bukan ukurannya perasaan. Ingat. Hah? Jangan dengan perasaan. Hmm? Jangan dengan perasaan. Sesuatu bid'ah menjadi sunnah. Jangan. Tapi itu. Hah? Karena dia ingin kebajikan. Dia mengamalkan kebajikan. Yang kebajikan. Tapi kebajikan itu diukur dengan perasaannya. Bukan dengan dalil. Padahal dia sekarang ini. Orang yang melakukan bid'ah, melakukan siri, apapun. Dilakukan oleh dia. Itu ingin kebajikan itu bukan ingin kebajikan jawab. Hah? Kebajikan? Kebajikan. Hmm. Orang menyembelih di kuburan Syekh Bulan. Ini kebajikan. Kenapa? mengundang keduri Tiga hari, dua hari seterusnya. Ingin kebajikan. Sedekah. Sehingga sedekah Ustaz. Ya tak? Masa beri makan orang bukan rumah sakit salah. Ada nggak itu? Hah? <laughs> Enggak beri makan orang masa? Masa kita undang anak yatim Ustaz. Anak yatim kita undang. Kuat rumah sakit. Kasih makan. Masa kasih makan salah yang lebih simpan lagi. Masa Ustaz mengajak orang sholat ke masjid salah? Hmm. Kami ini ngajak orang sholat ke masjid Ustaz, masa salah? Hah? Kami ini menobatkan para preman. Bukan orang orang preman, ya preman. Kami itu? Kami menobatkan para preman Ustaz. Masuk kami ke kafe-kafe. Masuk kami di skoti-skoti, Kemudian kami ambil tangannya. Kami urut-urut dadanya, kepalanya. Kami urut-urut, kasih makan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tiga hari. Hah? Usah oh, saya, usah aku Ada nggak? Jawab. Usah oh, <laughs> nggak? Atau lihat. Ya? Masa saya akan mengajak ke masjid? Tidak ada orang ada. Orang nggak ada menyalahkan ente ngajak ke masjid. Tidak ada menyalahkan orang, menyalahkan ente orang ente membuat orang tobat dan sebagainya. Tidak salah. Tapi yang salah apa? Setelah itu kemana? Yang penting, Hah? setelah dia tobat para premannya, jawab jadi apa dia? Tablik? Tidak. Tablik dia. Tetapi kan sama aja Banyak sama kalau kita rubah namanya itu. Tapi itu, itu membawa dia tobat dari preman, pemabuk, sabu-sabu, ah, inex, paham itu? atau tripping. Paham? Ekstasi dulu. Sehingga orang ekstasi? Bulat. Makan setengah digoyang kanan aja dia. Kalau makan satu dia kiri kanan digoyang ini dia. Mesti dia. Paham itu? Nah, itu inex. Nah, makan itu dia. Kemudian dia coba, Dia nama Toba. Toba kemana? Masuk tablik. Itu tablik dia. Hah? Setelah masuk tablik mana? Kurut. Tiga hari, empat puluh, empat puluh, empat seterusnya. Hah? Jadi dari maksiat, dunia maksiat yang dia geluti pada masa itu, pindah kepada dunia bid, bid'ah itu lebih asat dan lebih parah daripada maksiat itu sendiri. Tadi dia mengatakan, ini kan baik Ustaz. Ini kan baik. Ustaz obat tobat salah. Ustaz ada ke masjid salah. Ya, Ustaz. Kalau ke masjid, ngajar orang ke masjid. Pak, ayo kita sholat jemaah ke masjid, Pak. Sholat jamaah masjid. Habis sholat jangan ditahan dia. Jangan dipegang, jadi kebun dia. Habis sholat dia pulang. Dia mau pulang, mau pulang kemana kan, Tidak. Habis sholat apa? Pegang melurut semuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, tabligh itu kan? Itu yang salah. <laughs> Kacara sholat kan salah. mengajar sholat bagus. Tetapi yang salah setelah sholat. Mau kemana kan? Berbari lah. Tinggal di mana? Hah? Kalau sekarang aja ada HP-nya, dulu kan nggak ada HP, sekarang ada HP kan. udah canggih sekarang, Android, sama now dia. Baru ah, nggak pakai bak kompor kompor lagi dia, bagasi udah banyak. Pakai bekan kode, pakai ke mobil, pakai motor sekarang dia. Dulu yang kaki ya. Nah, itu yang kita pertanyakan. Setelah dia tobat dari maksiat dan sebagainya, kemudian dia bawa pindah kepada bid, pindah, terlebih celaka lagi dia. Itu maksiat dia tahu dia adalah maksiat. Tapi bid'ah nggak tahu dia itu bid'ah. Diamalkan oleh dia, dianggap syariat oleh dia, dianggap bahwasanya khurud adalah syar'i, khurud berangkat ke IPB, dia pakai Bangladesh, berangkat ke STF, ah, Singapura, Thailand, Malaysia, ada merupakan syar'i. apa Allah Esa. Itu yang kita pertanyakan. Jadi Allah jangan menilai sesuatu sesuatu tersebut indah, baik atau tidak baik perasaan. Anda. Jangan dengan perasaan bidah jadi sunnah, sudah jadi bidah Anda. Bidah, bidah, sunnah, sunnah. Kalau dia tobat kepada salam, subhanallah ni'mat. Tobat dia kepada dakwah salafiyah, mengerti dia sunnah, dia makan sunnah, betul-betul 180 derajat. Tobat itu punya rahmat Allah, bukan tobat abal-abal. Hah? Bukan tobat habis tobat, dia apa? Sebentar selfie, jadi dia, gini, gini. Gitu, gitu, gitu ratopan sama tubut. Itu sedikit, Ya. Ada orang itu kan, Ya, tobat, tobat, tobat. Tapi habis kan dapat selfie ini. Anaknya selfie, suaminya selfie, di mana-mana selfie. Turut mulai mau keluar tuh keluar rumah sampai masuk mobil, ke mobil, mobil, selfie, kerja. Tidak tobat, namanya celaka, udah nama Allah, perusahaan namanya. Hah? Banyak demikian. Kalau tobat, tobat, tobat, ada demikian, nama Allah. Tapi itu tobat ya. Dari maksiat, ditinggal maksiat oleh dia. Daripada bid'ah, tinggal maksiat. Tinggal bid'ah tersebut itu. Tapi kalau dari ha, maksiat masuk tablik, itu namanya dari maksiat kepada bid'ah. Habis orang sholat, dia pulang silahkan. Karena masalah, tak perlu dicatat, tak perlu dirayu, tak perlu diajak, tak perlu bilang tiga hari, empat hari, empat bulan, tak perlu ke India pakai siapa, tak masalah itu. Yang salah itu dari dia mengajak orang kepada firqah dan kelompoknya untuk mengurut seperti dia. Yang salah. Ya Allah. Tapi bersama dengan berapa banyak orang yang ingin mengamalkan kebajikan, tapi tidak tepat di dalam mengamalkan kebajikan itu. Allah sebenarnya orang kalau mencernai, dicernai dia mati oleh dia, oleh paham itu. mengerti bagaimana nama Allah artinya kebanyakan kaum muslimin dari kita lihat ingin kebajikan tapi tidak benar, tidak tepat dalam kebajikan itu. Dia ingin bersedekah, ingin berinfak, ingin begini, ingin berbuat baik, tapi tidak tepat. Bagaimana? Lalu kita boleh selanjutnya baik. Ya? Kata Rasul, kata beliau, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah hadatana, telah menghadiskan, menyampaikan riwayat kepada kami. Anna qawman yaqra'un al-Qur'an la tarakihim. Bahwasanya ada satu kaum yang muncul nanti di mana mereka-mereka itu adalah para pembaca Al-Quran. Tetapi tidak pernah melewati terapi Kerongkongan-kerongkongan mereka. Tidak melewati ini. Artinya tidak paham apa yang mereka baca. Apa yang mereka telah. Apa yang mereka pelajari dan paham. Ya. Hanya secara baca saja. Orang baca, ya baca. Paham itu? Wa Allah kata beliau demi Allah, Ma'adri adri la'alla aktsarahum minkum. Hmm. Ini Allah kata beliau, saya tidak mengetahui Mungkin saja kebanyakan orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi itu adalah dari kalangan kalian. Ini perasa, perasa, firasat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Mungkin saja kata beliau, kebanyakan orang dibilang oleh Nabi SAW dalam hadis itu kebanyakan daripada kalian. Paham itu? Summa tawalla anu Kemudian Ibn Mas'ud meninggalkan mereka dan pergi daripada mereka. Faqala Amr ibn Salamah. Berkatalah perawi riwayat ini. Kata dia, Ra'ayna amataha amata ula'ikal hilaq yuta'inuna yawman harawan ma'al khawarid. Kata dia, Kata Amr bin Salamah, kami melihat kebanyakan orang yang disilap dari halqa-halqa tasbih, hmm, takbir, tahlil, tasbih tadi. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang memerangi kami. Ya, bersama Khawarib, mereka sama Khawarib pemerang kami ketika perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah perang Khawarib dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kebanyakan yang hadir di halqah tadi ikut kaum khawar, khawari. So, pada rahmat Allah. Artinya kita lihat di sini apa dia? Impor bagi kita, subhanallah Allah. Jangan kita menyepelekan perkara-perkara bid'ah yang bentuknya simpel. Kita anggap ini tidak besar-besar. Anda lihat tadi, apalah kalau kita sedang bicara, apalah arti tas, tasbih? Hasol. Ya batu atau tasbih yang dibuat sekarang dijalin dilanjut dengan benang macam-macam pada apa pelapa artinya. Yang di situ kita pikirkan dan kita paham adalah menyelisih sunnah itu yang penting. Menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dan kapanpun manusia, kalau dia sudah menyelisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal, dia ke depan akan menyelisih dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu daripada sunnah tersebut ya oleh karena itu subhanallah perbanyak doa kepada Allah azza wajal ya mukallibal qulub tsabbit qulubana nanti ini perbanyak doa itu terutama di hari ini di zaman kita ini yang penuh dengan fitnah ya nampak dan tidak nampak fitnah ya fitnah firqah-firqah kelompok-kelompok sempalan fitnah akidah yang rusak fitnah kubur fitnah bid'ah wallahu subhanallah yang di hari ini kita saksikanlah di depan kita, di samping kita, di belakang kita, di lingkungan kita. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah dengan tawajuh kepada Allah, tobat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, yang perbanyak doa dan sujud supaya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita di atas susunan khutbah sampai akhir hayat kita di atas sunnah nabawiyah tersebut. Allah bisawab. Kulit. Kulit. Ya. Sampai sini dulu. Besok pagi insyaAllah kita sambung kembali. Berdoa. Subhanakallah bihamdika. Syurullahi lalata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal isya kita. Gitu.